Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibba rabbana wa yaqda Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Terlanjutkan pada halaman 26 Anwa'ul i'rabi ya bab macam-macam i'rab ya setelah dijelaskan ya tentang mukadimah apa itu i'rab dan apa itu al-bina' Maka kita perinci terkait macam-macam i'rab ya. Qala al-musannifu berkata penulis Ibnu Ajurum ya al Haji wa aksamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha Asyarhu ya. Ba'da an dhakara al-musannifu ta'rifa ta'rif al-i'rabi syara'a fi syara'a fi bayani anwa'ihi ya. Tadi berkata penulis ya pem, macam i'rab itu ada empat ya rafa, nasab, khafat, jazm dan untuk isim itu adalah rafa, nasab dan khafat dan tidak ada jazm ya bagi isim. Adapun untuk fiil ya irobnya rofa nasab, jazm dan tidak ada khafat. Karena khafat itu hanya pada isim, sedangkan fiil itu jazm. Ya, penjelasan ya setelah penulis menjelaskan definisi irob, penulis mulai menjelaskan macam-macamnya. Wahya arba tuan wa'in dan macam-macam irob itu ada empat. Yang pertama ya ahduha ahaduha arrafu ya yang pertama rafa atau sering disebut juga marfu wa alamatul asliyatu ad-dhammatu dan tanda asli rafa itu adalah dhammah Asani yang kedua adalah mansub atau nasab. Wa alamatul asliyatu al-fathatu dan tanda asli mansub ya i'rab mansub itu adalah fathah. Asalisu yang ketiga al-khafdu ya. Wa alamatul asliyatu al-kasratu dan tanda asli i'rab al-khafat atau khafat atau majrur itu adalah kasrah. Ar-rabi'u yang keempat al-jazmu ya. Wa alamatul asliyatu as-sukunu dan i'rab jazm atau majzum tanda aslinya adalah sukun walikulli wahidatin min hadhil alamatil asliyati mawadiu ya dan bagi setiap masing-masing tanda-tanda asli dari tanda-tanda i'rab di atas penjelasannya seperti berikut fa amma dhammatu ya adapun tanda ya asli domah itu kan untuk rofa ya takunu alamatan lirraf'i fil fil ismi wal fi'lil mudhari ya. nahu qaulihi ta'ala adapun tanda domah itu merupakan tanda asli i'rab rafa atau marfu bagi isim dan juga bagi fi'il mudhari karena rafa atau marfu itu jenis i'rab atau macam i'rab yang ada baik pada isim maupun pada fi'il dan fi'ilnya adalah fi'il mudhari' Seperti firman Allah Ta'ala Yakhluqullahu dalam surat An-Nur ya ayat 45 Fayakhluqu ya adapun kata atau fiil yakhluqu adalah fi'lun mubariun marfu'un e, litajarradihi ya. anin nasbi wal jazmi ya وعلامات ya الضمة الظاهرة على آخره dan adalah fil mudhari marfu ya i'rabnya dia marfu ya karena tidak ada ya uh, amil nasab maupun amil jazam ya dan yang bisa merubahnya jadi pada dasarnya dalam keadaan atau hukum asal suatu fi'il itu adalah marfu jika tidak ada amil yang membuatnya mansub atau membuatnya menjadi i'rabnya jazam ya wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih dan tanda marfu'nya ya adalah dhamma zahirah yang nampak pada harokat akhir katanya itu pada huruf qaf ya Dhamma dibaca yakhluqu lafzul dalalati ismun marfu'un li'annahu fa'ilun. Ya, adapun lafaz dalalah yaitu Allah ismun marfu ya dia adalah isim yang i'rabnya marfu li'annahu fa'ilun karena dia sebagai fa'il wa alamatu rafihi adhammatu zahirah dan tanda marfu'nya atau tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak ya pada haknya ya Allahu dibaca dhammah wa ammal fathatu dan tanda yang kedua yaitu fathah fatakunu ya alamatan lin nasbi fil ismi wal fi'lil mudhari'i nahu qawluhi ta'ala Adapun tanda fathah itu menjadi tanda mansub atau nasab bagi isim dan bagi fi'il mudhari ya karena mansub merupakan macam i'rab yang ada pada isim dan juga pada fi'il yaitu fi'il mudhari seperti pada firman Allah taala nahu qawlihi ta'ala lanu'jizallaha ya. Sebagaimana pada surat Al-Jin ya ayat 12. Fa nu'jiza ya adapun fi'il kata nu'jiza adalah fi'lun mudhari'un mansubun lidukhuli harfin nasbi alaihi wa lan. Ya. Nu'jiza adalah fi'il mudhari' mansub, dia ya, i'rabnya mansub karena masuknya huruf nasab pada fiil tersebut yaitu lan. Ya, lan. Ini terdapat dalam surat Al-Jin ya ayat 12 ya. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Ya dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan melepaskan diri dari kekuasaan Allah ya lan nu'jizallaha ya sekali-kali ya kami tidak akan melepaskan diri dari kekuasaan Allah ya fi'il nu'jiza tadi mansub ya. dan tanda mansubnya wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih tanda mansub pada fi'il nu'jiza itu adalah fathah yang nampak pada harokat akhirnya wal fa ya Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban dan fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi wujuban ya kami. Walaful jalalati dan lafaz jalalah yaitu Allah ismun mansubun ya ismun mansubun ala ta'limi wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu dan Allah adalah isim mansub ya atas keagungannya yaitu sebagai maf'ul bih di situ dan tanda mansubnya adalah fathah zahirah makanya dibaca Allah yang ketiga wa ammal kasrah wa ammal kasratu adapun tanda kasrah fahiya <clears throat> alamatun lil khafdi wa yahtassul khafdu bil ismi nahu qawlihi ta'ala adapun kasrah merupakan tanda ya untuk i'rab khafat dan dia adalah tanda khusus ya bagi isim saja karena i'rab hafad itu hanya masuk hanya ada pada isim tidak ada pada fiil seperti pada firman Allah taala amanna billahi ya dalam surat Ali Imran ya ayat 120 7 ya amanna fi'lun madin mabniun ala sukun ya amanna itu adalah fi'il madhi ya dia mabni atas sukun na di sana ya domir ya domir mabniun fi mahali raf'in fa'ilun nah di sana lah domir yang mabni dalam posisi marfu sebagai fa'il artinya kami ya beriman kepada Allah ya kami beriman kepada Allah ya nah di sanalah na mabghomah Ya falafzu falafzu dalalati ismun majrurun. Adapun lafaz lafaz dalalah yaitu Allah adalah isim majrur lidukhuli harfi jari alaihi wa huwa alba'u. Ya. Allah di sana isim majrur karena kemasukan huruf jar padanya yaitu alba. Ya. Wa alamatu jarrihi al kasratu fi akhirih dan tanda majrurnya adalah kasrah pada harokat akhirnya. Wa amma sukunu ada pun sukun fahuwa alamatun lil jazmi wa yakhtassu jazmu fil bil fi'lil mudari'i nahu qalihi ta'ala. Adapun ya tanda sukun adalah tanda majzum atau jazam dan tanda tersebut dikhususkan hanya pada fi'il saja yaitu fi'il mudhari. Karena majzum itu hanya ada pada fi'il, tidak ada pada isim. Seperti pada firman Allah taala, lam yalid wa lam yulad. Ya, dan Dia Allah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, pada surat Al-Ikhlas ayat 3. Lam yalid di sana fa'iluhu domirun mustatir. Fa'iluhu domirun mustatir ya fa'ilnya domir tersembunyi walam yalid ya walam yulat ya yulat sana ya dan yulad itu mughayyarus sighah yang wa naibul fa'ili mustatir dan naibul fa'ilnya tersembunyi ya fakulun min yalid wa yulad fi'lun mudhari'un majzumun dan setiap ya fi'il yalid dan yulad adalah fi'il mudhari majzum i'rabnya lidukhuli harfi jazmi alaihi wa huwa lam karena kemasukan huruf jazam yaitu lam wa alamatu jazmihi as-sukun dan tanda majzumnya adalah as-sukun ya wa hasilu ma sabaqa dan kesimpulan dari pembahasan macam-macam i'rab di atas ya anna raf'a wan nasba mushtarakun fil asma'i wal af'ali ya adapun macam i'rab rafa atau dan nasab itu bersama-sama ada pada isim baik pada isim maupun fiil wa anal khafdha khasun bil asma'i wal jazma khasun bil af'ali adapun i'rab khafat itu khusus masuk pada isim saja dan i'rab majzum itu ada khusus pada fiil saja sebagaimana pada gambar ya, diagram fan di sampingnya ya al fi'lun mudhari' ya Nah, di situ ada khafat, rafa, nasab itu buat isim dan rafa, nasab, al-jazm itu buat fi'il mudhari ya. Jadi isim hanya ada khafat dan tidak ada jazm karena jazm milik fi'il ya. Macam i'rab milik fi'il. Tanbih ya, tanbihun ya. Perhatian. Qaulul musannifi walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu al-maqsudu bihi al-fi'lul mudhari faqat li'annahu al-fi'lul wahid walladhi yu'rabu minal af'ali ya maksud perkataan penulis pada matanya yaitu walil af'ali min dzalika arrafu rafu wan nasbu wala jazmu wala khafdhu fiha ya maksudnya ya maksud walil af'al walaupun di sana walil af'al bagi fi'il fi'il maksudnya adalah fi'il fi'il fi mudhari saja karena fi'il mudhari itu adalah fi'il yang bisa yang mu'rab ya. Adalah fi'il yang mu'rab dari fi'il-fi'il yang dimaksud. Jadi fi'il madi, fi'il amar itu mabni yang mu'rab itu hanya fi'il mudhari saja. Ya, sekian pembahasan anwaul i'rab ya semoga bermanfaat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته